بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه اللهم يا ربنا كما أنعمت علينا بالإيمان فزد فزدنا منه كما أمعن كما أنعمتنا بالطاعة فزدنا منها وكما سهلت لنا لهذا المجلس فسهل لنا إلى أنواع الخيرات إنك أنت المسهل اللهم يا ربنا كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا إنك أنت الستير إنك أنت العلام الغيوب إنك أنت العلام الغيوب اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat Alhamdulillah Kita bisa melanjutkan pengajian kita di Ramadan ini Semoga ini dicatat oleh Malaikat-malaikat sebagai amal kebaikan di bulan Ramadan hingga kita termasuk dalam golongan orang man qama ramadhana orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ufira lahu ma taqaddama min dhanbi akan diampuni dosa yang lalu dalam riwayat wa ma ta'akhkhar dan yang akan datang Semoga benar-benar kehadiran kita di tempat ini adalah kehadirannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah senantiasa diberi oleh rahmat dan diniatkan kapan kita melakukan kebaikan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dengan kebaikan kita ini menjaga anak-anak kita menjaga suami istri kita menjaga usaha kita dan juga semoga Allah menjaga iman kita karena perlu di saat kita melakukan kebaikan kita perlu memperbanyak lintasan hati yang baik atau niat-niat yang baik. Itu adalah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk meraih kebaikan adalah dengan cara memohon kepada Allah dengan bertawasul dengan amal baik. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran kita sudah sampai kepada adabnya orang yang belajar dan mengajar dan oleh Al-Imam An-Nawawi didahulukan yang belajar dahulu jadi yang belajar harus lebih berakhlak dan beradab daripada eh, yang mengajar dahulu jadi yang mengajar harus lebih beradab dan berakhlak dari yang belajar karena yang mengajar itu adalah yang ditiru yang menjadi contoh dan yang mengajar itu lebih tahu ilmunya dibanding yang belajar maka dari itu yang belajar yang mengajar dituntut untuk lebih baik akhlaknya perilakunya tingkah lakunya memberi contoh kepada yang diajar kita sudah sampai kepada perkataan musannif wa an rahimahullah taala dari dinnun masih kita berbicara masalah ikhlas. Beliau berkata, "Thalathun tiga min alamatil ikhlasi tanda-tanda ikhlas." Belum ikhlas, masih tanda-tanda karena sangat pribadi yang namanya keikhlasan itu. Artinya hanya Allah yang tahu kita berusaha saja untuk ikhlas. Tapi ada tanda kalau orang itu ikhlas adalah semua orang bisa melihat ini. Tapi melihat diri bukan orang lain. Tanda amal kita ini ikhlas karena Allah adalah ini. Istiwa'ul madhi wad-dhammi minal 'amati. Bedanya atau sama bukan bedanya sama antara pujian dan celaan yang diberikan oleh orang awam. Jadi kalau ada orang-orang itu mencaci kita atau memuji kita itu sama. Enggak ada perubahan di wajah kita. Tingkah laku kita, perasaan kita. Itu namanya orang ikhlas. Di saat melakukan kebaikan di satu tempat orang mencaci maki semuanya di satu tempat yang lain memuji semuanya ternyata enggak merubah tetap itu tanda-tanda ikhlas belum ikhlas nisyanu yang kedua nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali lupa untuk memperhatikan pekerjaannya saat melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut Artinya sampai kia nggak menyadari, jadi nggak memikir pekerjaan. Yang dipikir adalah bagaimana Allah menerima atau tidak. Sehingga setelah pekerjaan itu dilakukan, dia lupa. Yang dia lakukan adalah apa? Pengen melakukan pekerjaan yang baru lagi. Makanya kalau sudah sudah kalau ada orang mengatakan, "Saya ini sudah duhaan dua tahun kok masih saja rezeki sempit yang ingat terus pekerjaannya itu ya tidak ikhlas saya itu sudah bangun malam masih diingat terus itu sementara orang ikhlas tuh hampir ribuan rokaat yang dilakukan kemarin sudah tidak ingat yang diingat masa depan saya harus berbuat apa lagi nih beramal apa lagi nih maka kalau orang masih mengingat pekerjaan Masya Allah, saya ini kan sudah Mana janji yang baca surat waqiah setiap habis asar katanya banyak rezeki. Saya baca 10 tahun masih. Nah ini ingat terus dengan bacaannya. Dia ingat dengan pekerjaannya yaitu gak ikhlas. Ingat dengan puasanya. Jadi kalau sudah sampai ada permisalan yaitu orang bersedekah pun begitu lupa tidak diingat-ingat kalau diingatkan kan kacau itu sudah tak sumbang dulu tidak nambah lagi kan kan sudah nyumbang saya kapan 10 tahun yang lalu ingat bener paling ingat dengan amal jadi orang ikhlas itu sudah nggak ingat lagi nggak ada istilahnya dilihat-lihat sampai ada mohon maaf ini contoh tidak baik tapi ini kita menemukan di sebuah buah kitab kitabnya orang soleh contohnya begini mohon maaf Orang bersedekah dan berbuat baik itu ikhlas itu seperti orang di saat mohon maaf membuang kotoran. Kalau orang habis membuang kotoran ada yang mikir mau ditinggal, ntar dulu. Dilihat lagi, ah sayang mau saya tinggal, ditungguin. Gak ada ya? Ingat-ingat gak ada sudah, bus selesai Ibaratnya contoh ini. Ya kayak begitu artinya enggak ada dia mengingat-ingat. Ini. Waktu itu utawa bil amali fil akhirati. Iya iya hanya menuntut menuntut maksudnya mencari adanya pahala itu di akhirat jadi di dunia dia nggak mikir pemberian di dunia ini maka dari itu orang membaca amalan-amalan itu ada tingkatan-tingkatannya tingkatan rendah yaitu baca surat wakiyah biar kaya surat duha biar lancar rezekinya minta ijazah wirid biar rezekinya lancar itu kelas TK nggak apa-apa masih baca wirid daripada tidak tapi kalau orang sudah sampai derajat ikhlas yang sesungguhnya itu adalah dia menjalankan perintah-perintah kayak sholat-sholat dan sebagainya itu adalah karena ia merasa itu adalah tanda pengabdiannya kepada Allah makanya Fadha'il amal itu penting perlu bagi orang-orang awam tapi bagi orang soleh melakukan kewajiban sholat itu selagi ini kewajiban harus aku lakukan karena yang penting yang aku dapat adalah ridho Allah. Masalah pahalanya segunung atau dua gunung saya tidak penting. Yang penting Allah ridho dan nak murka kepadaku. Jadi nah, tingkatan orang-orang ikhlas. Sampai ada yang mengatakan kalau masih berharap dun apa kalau ada orang beramal mengharapkan ganjaran surga, itu masih ternodai keikhlasannya. Wah oh, ini kelas tinggi lagi. Padahal mengharap surga itu gak apa-apa, mengharap pahala surga. Hanya sampai derajat seperti itu, seperti yang pernah dikatakan oleh seorang wanita mulia, wali besar namanya Robi'ah Adawiyah, ma'abadtuka khaufan min adabika wala raja'an fi jannatika Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku takut nerakamu atau aku mengharap surgamu bukan akan tetapi abadtuka li'anni ajiduka tastahuk tastahiqqu lil ibadati fa abadtuka akan tapi aku menemukan dirimu ya Allah dat yang layak, yang perlu, berhak untuk disembah, maka aku sembah. Jadi ini, sampai derajat aku menyembah, mengabdi kepada Allah bukan karena aku takut nerakanya dan bukan karena mengharap surganya. Tapi aku menyembah kepada Allah karena aku itu menemukan Allah zat yang berhak untuk disembah, maka aku sembah, aku lakukan ibadah ini. Ini orang anti tasawuf mengkritik ini perkataan Rabi Adawiyah ini salah. Kalau memang benar ada orang mengatakan salah, tak. Suruh menyari yang benar kalimatnya apa. Dengan merendahkan Rabi Adawiyah. Orang masa tidak takut ke neraka. Siapa yang tidak takut? Rabi Adawiyah paling takut dengan neraka. Cuman kalimatnya kan ada rentetannya. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku takut neraka. Tapi aku memang sudah takut neraka. Cuman di saat aku beribadah bukan karena aku mengharap pahalamu, tapi aku menemukan dirimu ya Allah zat yang la, yang hak berhak untuk disembah, maka aku sembah. Lah kalau kalimat ini salah kan menjadi begini. Kebalikannya, ya Allah, aku menyembahmu karena aku takut nerakamu dan karena aku mengharap surgamu bukan karena engkau zat yang berhak untuk disembah ayo syirik tanda enggak kan kebalikannya <laughs> mestinya kalau memang kalimat yang itu salah berarti ini benar nah inilah jadi ada orang-orang yang melakukan ibadah sampai derajat seperti itu hanya ingin mengharap ridho Allah karena ini lakukan kewajiban bukan mikir pahala dan ganjaran akan tapi semua itu adalah orang perlu proses untuk menjadi orang yang ikhlas harus belajar baiklah ini saat ini kita belajar Wa anil Fudail bin Iyad dari Sayyidina Fudail bin Iyad beliau berkata radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Qala berkata tarkul amali li ajlin nasiriyau wal amalu li ajlin nasi syirku al ikhlasu ayu afiyaka Allahu minhuma tarkul amali li ajlin nasiriyau meninggalkan tarku meninggalkan al-amali amal kebaikan li ajlin nasi karena manusia itu ria kenapa kamu tidak sedekah takut ria itu ria malahan kenapa kamu sholatnya kok nggak di masjid takut ria itu ria jadi ria itu adalah meninggalkan pekerjaan karena manusia manusia lagi nih wal amalu li ajlin nasi melakukan satu ibadah karena manusia itu syirkun sirik wal ikhlasu dan hakikat ikhlas adalah ayu Allahu yang namanya ikhlas adalah jika Allah menyelamatkanmu membebaskanmu minhuma dari keduanya yu'afiyah itu menyehatkan karena dua-duanya itu penyakit syirik dan riak penyakit afa afi menyehatkan maksudnya jika Allah membebaskanmu min huma dari penyakit riak dan syirik baik jadi bukan berarti orang takut biasanya bermasalah ini kalau orang takut riak nggak mau beramal kenapa nggak mau sedekah wah riak kan dosanya gede mending nggak usah sedekah lah ini salah sedekah baru belajar untuk bagaimana kita tidak riak wa an tasturi At-Tustari rahimahullahu taala ada dari Imam Sahal At-Tustari beliau berkata nadhara al-akyasu fi tafsiril ikhlasi falam yajidu ghaira hadha nadhara melihat al akyasu orang-orang cerdas fi tafsiril ikhlasi tentang tafsir makna ikhlas tentang maknanya ikhlas walam yajidu mereka tidak menemukan makna ikhlas ghairu hadza kecuali ini nih apa itu? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi. Hendaknya tingkah lakunya, harokat wa sukunuh itu bergerak dan diamnya seseorang fi sirrihi di saat ia sendirian wa ala niyatihi dan di saat ia terang-terangan ada orang itu lillahi ta'ala wahdahu hanya Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala artinya di saat ia ibadah sendiri di rumahnya sama di saat dia sholat di masjid kalau di sholat di masjid kuat dengan 10 rokaat di rumah 10 rokaat pun ringan cuman kalau 10 rokaat di masjid ringan eh sholat di rumah berat itu ikhlasnya ternodai kalau sedekah 500 ribu dilihat orang enteng tak taunya 500 ribu di saat nggak kelihatan orang berat awas ternodai Sedekah kalau orang sedekahnya hanya pengen dilihat orang di saat orang nggak ada nggak jadi. Maunya mah sedekah tadi. Eh orangnya nggak ada nih. Mau sedekah ke uh, musola. Imamnya di mana ya? Oh nggak ada, batal. Gara-gara ustadznya atau kiainya nggak jadi nggak ada, batal sedekahnya itu. Jadi harus laporan ke kiainya itu kalau nyumbang musola. Ini musibah ya. Sedekah-sedekah itu kan ada kotak di sana, itu ada ini nyampe semuanya. Kalau nggak jadi, wah ini batal nggak ada orangnya tidak harus laporan kepada manusia lah itu ikhlas walayumazijuhu syai'un dan tidak mencampurinya sesuatu layumazijuhu tidak bercampur dengan amal ibadah tersebut syai'un sesuatu la nafsun tidak hawa nafsu diri wala hawa nafsun ini nafsu wala hawan dan hawa nafsu maksudnya hawa nafsu wala dunia dan tidak ada urusan dunia jadi nggak ada keinginan dunia di balik ibadahnya ini mulai dari haji sholat nggak pengen dunia dunia itu jangan dianggap duit saja loh ya bukan dunia itu adalah status sosial oh keluarga baik-baik keluarga ahli ibadah nah ini kalau dicari maka itu menjadi riak Rupanya dia rajin ngaji, haji, ternyata biar disebut Pak Haji, kalau Pak Haji kan dagangannya banyak yang percaya nanti, karena Pak Haji. Ngaji ternyata hanya ya bilang, dekat sama kiai ternyata bukan karena pengen mendapatkan ilmu, ya hanya pengen dilihat oleh orang lain, selagi dekat sama kiai orang gampang percaya ini. Channel banyak nih, cari rezeki mah gampang, nah ini. Baik, itu niatnya sudah selesai, jelek, salah. Wa ini sirri rahimahullah ta'ala dari Imam As-Sirri rahimahullah ta'ala Kala beliau berkata La ta'mal linnasi syai'a jangan beramal karena manusia. Kalau menolong manusia lain, beramal ibadah karena manusia. Kalau menolong manusia lain cerita. Jangan beribadah engkau linnasi karena manusia. Syai'an sedikit pun Wala tatruk linnasi jangan meninggalkan sesuatu linnasi untuk manusia. Syai'an sedikit pun. Semuanya karena Allah. Kenapa kamu tidak beramal? Ya enak dilihat orang. Kenapa kamu beramal? Mumpung ada orang. Nah ini. Jadi jangan sampai ada urusan manusia masuk di dalam ibadah kita. Wala tughatti lahum syai'an, jangan tutup-tutupi kepada manusia. Maksudnya apa? Di dalam hati ini. Jadi harus kita itu siap menampakkan apa yang ada di dalam hati dari hal yang baik. Jangan munafik. Kayaknya sih baik, tapi ternyata di hatinya tidak. Makanya orang ikhlas itu kalau terlihat hatinya, seandainya hatinya itu dibelah dadanya, dia nggak malu memang ikhlas karena Allah. Bukan pamrih. Wala taksyif lahun syai'an, jangan engkau membuka sesuatu demi mereka akan tapi lakukan semua itu karena Allah maksudnya apa? semua ini sama dengan sebelumnya gerak-gerik kita saat kita ibadah meninggalkan ibadah atau meninggalkan kemaksiatan atau di saat kita uh, mengungkapkan isi hati kita mengucapkan dengan lidah kita itu semua karena Allah bukan karena yang lainnya Qala wa anil kusyairi dari Imam Al-Kusyairi rahimahullahu ta'ala Aqallu sidqi istiwa ustirri wal alaniyati Aqallu sidqi paling rendah sedikitnya nilai kejujuran seseorang berarti kejujuran dengan Allah sidik ma Allah itu ya ikhlas paling rendahnya kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? istiwa usirri wal alaniyati sama di saat ia beribadah dalam sembunyi atau dalam terang-terangan itu masih rendah belum sampai derajat ikhlas yang tinggi itu paling rendah wa anil haris al muhasibi dari haris al muhasibi rahimallahu taala dari imam haris al muhasibi rahimallahu taala beliau berkata as-sadiqu orang yang jujur itu alladhi yang la yubali tidak memikirkan la kharaja an kadrin lahu fi qulubil khalqi fi qulubil khalqi kalau seandainya keluar setiap kadar yang ia miliki fi qulubil khalqi di hatinya makhluk Allah min adli salahi qalbihi demi kebaikan hatinya jadi orang yang sodik yang jujur benar kepada Allah ikhlas kepada Allah itu orang yang tidak pernah memikirkan seandainya martabat zohirnya itu jatuh hilang tapi demi untuk hatinya nggak penting biarpun saya diolah-olah orang nggak apa-apa yang penting hatiku bener wala yuhibbu ittila' an nasi ala mathaqili dzarri min husni amalihi wala yuhibbu dan tidak senang Ittila'an nasi orang tahu. Alamathakilid dzarri sesuatu yang kecil min husni amalihi dari kebaikan amalnya. Jadi sekecil apapun dari amalnya tidak ingin diketahui oleh seseorang. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasannya sesungguhnya. Berat memang ya, sholat di kamar yang sepi, sempit, sendiri Cuman setan godaannya gede kalau sudah di kamar dan rumah yang sempit, malas ibadah. Bisa saja muncul ide-ide untuk melakukan yang maksiat. Ya, ini adalah godaan. Walayakrahu dan dia tidak merasa benci ittila'an nasi ala sayyi'i min amalihi kalau ada orang melihat kejelekannya jadi dia itu sudah tidak takut lagi artinya maksudnya Bukan berarti dia senang melakukan kejelekan, tidak. Dia itu kebaikan yang dilakukan itu nggak pengen ada orang lain tahu. Bahkan pengennya ya apa-apa, disebut jelek saya nggak apa-apa. Daripada saya harus bohong, mending jujur biarpun saya diolok-olok. Lebih baik pakai baju ala kadarnya daripada saya pakai baju bagus harus nyolong atau bohong lebih baik naik sepeda ong engkol daripada harus naik motor korupsi jadi kita harus rela menjatuhkan martabat di dunia demi hati sebab sekarang sekarang orang kalau sudah nuruti hawa nafsunya lihat mulai dari HP gaya-gayaan sepeda motor rumah gaya-gayaan daripada harus pakai rumah bagus tapi hartanya nggak karu-karuan mending gubuk ya ini maksudnya seperti itu Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum. Sebab inna karah atau kalau ada orang benci diolok dilihat jeleknya itu kan diolok oleh orang. Kalau ada orang benci diajak diajak orang kok benci, orang kok benci. Padahal dia memang begitu, dia jelek dibilang jelek Kau benci itu dalilun menunjukkan ala annahu kalau dia itu yuhibbu senang azyadata lebih indahum di hadapan mereka. Jadi pengen dilihat lebih. Kalau orang diolok marah, artinya dia menganggap dirinya itu lebih hebat dari orang tersebut. sahada min akhlaqis siddiqin dan ini bukan akhlaknya orang-orang yang serius ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dan diriwayatkan Miriwan hari ada riwayat selain dari Muhasibi Idza talabta jika engkau minta Allah kepada Allah bisidki dengan kesungguhan hati dengan ikhlas minta mutulus kepada Allah ataka Allahu maka Allah akan memberikan kepadamu mir'atan cermin kaca ibaratnya cermin tubsiru fiha engkau bisa melihat dengan cermin itu diletakkan di hatimu Allah akan memberikan hati menjadikan hatimu seperti cermin engkau bisa melihat dengan cermin itu kula syai'in segala sesuatu min ajaibid dunya wal akhirati dunia akhirat jadi dunia itu terasa nyaman betul indah di saat orang sungguh-sungguh kepada Allah jadi gak ada dunia baginya itu adalah nyiksa artinya di saat ia diberi nikmat oleh Allah benar-benar ini dirasakan nikmat yang sesungguhnya Bahkan di saat diberi oleh Allah kekurangan, dia tahu bahwasanya kekurangan ini adalah juga akan menjadikan dia bahagia di akhirat. Maka orang kalau benar kepada Allah, di saat kaya ia senang, di saat larang ia larat ia senang. Di saat diberi sehat senang, di saat diberi sakit tahu orang sakit akan diangkat derajatnya, senang. Wa qawilus salafi dan perkataan para salaf itu tihada tentang permasalahan ikhlas ini ketiratun banyak. Asyarna ila hadhil ahrufi aku isyaratkan di sini. Pada kesempatan ini beberapa saja minha diantaranya tambihan sebagai peringatan alal matlubi terhadap apa yang dimaksud jadi sedikit ini sudah mewakili dari yang banyak wakat dakartu dan aku telah menyebutkan jumalan jumlah fidalika yang demikian itu ma'asyariha dengan syarah fi awali syarahil muhaddabi di dalam awal syarah muhaddab beliau mensyarahi kitab muhaddab ya di dalam mukaddimahnya beliau juga menyebut tentang masalah ikhlas ini dengan panjang lebar wa tu ilaiha dan aku gabungkan kepada syarah tersebut kepada kalimat jumlah-jumlah ilmu tersebut yang ada di kitab muhadab tersebut syarah muhadab aku aku gabungkan min adabil muallimi tatakramanya muallim ustadz wal muta'allimi murid wal faqih dan ahli faqih ahli fikih wal mutafaqih dan orang yang lagi belajar fikih mala yastaghni anhu yang dibutuhkan oleh talibu ilmin penuntut ilmu wallahu a'lam Allah lebih tahu tentang kebenaran baik fasal lagi itu tentang ikhlas dan kemarin sudah kita jelaskan tentang ikhlas begitu peliknya dan juga begitu halusnya yang namanya penyakit riak maka kita harus senantiasa mohon kepada Allah agar memberikan kepada kita keikhlasan. Kemudian terus berjuang, berlatih untuk ikhlas dengan banyak sedekah di depan orang dan di depan di luar orang, tidak dilihat orang. Melakukan sholat di depan orang nggak apa-apa bu, Allahu Akbar nggak apa-apa. Nanti hajar tuh, waktu sendirian lebih banyak lagi. Jangan sampai kita menghindar melakukan kebaikan di depan orang. Itu ciri. Kalau pengen orang hilang penyakitnya riak, Jangan meninggalkan amal baik di depan orang. Bahkan harus kita latih depan orang. Sedekah. Mumpung ada orang nih, saya sedekah 500 ribu, Bu. Ini sedekah saya 500 ribu. Terus, diam-diam nanti 1 juta. Nggak ada orang lain tahu. Ini baru hebat. Jadi sholat di depan orang. Allah Akbar 8 rokaat. Orang badan lihat. awas nanti di rumah 10 rokaat. Lebih banyak lagi. Nah ini cara memerangi yang namanya riak adalah justru jangan meninggalkan kebaikan tetapi justru lakukan kebaikan tapi didobel di saat ada orang melihat melakukan kebaikan tidak melihat melakukan kebaikan kita tidak tahu mana yang lebih diterima seperti orang ahli surga yang bernama Imam Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali menantu Rasulullah Khalifah yang ketiga setelah ahli surga yang lainnya setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Sayyidina Ali adalah ahli surga beliau itu di saat bersedekah berusaha agar sedekahnya diterima oleh Allah caranya dibagi empat kalau punya rizki 1 juta dibagi 4 250, 250, 250, 250 Cara sedekahnya gimana? 250 siang hari 250 malam hari 250 di depan orang 250 sembunyi-sembunyi Karena Sayyidina Ali paling takut Jangan sampai amalnya tidak diterima semuanya kalau masih diterima semirah seperempat untung, kalau amal baik diterima, itu akan menghantarkan kepada kemuliaan di akhirat. Ini berusaha Sayyidina Ali. Jadi caranya ini unik, karena unik ini menunjukkan rindunya Imam Ali kepada pahala, rindunya Imam Ali kepada keikhlasan. Disanjung oleh Al-Qur'an. Alladzina yufikuna amwalahum bil laili wan nahari alaniyatan. Mereka-mereka ini orang-orang mulia yang disanjung dipuji oleh Allah, alladzina yang mereka berinfak amwalahu harta mereka bilaili malam wan nahari siang sirron sembunyi wa alaniyatan terang-terangan itu ayat Al-Qur'an turunnya untuk Sayyidina Ali Allah wajah jadi kayak begitu kita Wah, jangan malah tidak sedekah. Berusaha terus sedekah. Infak depan orang, depan ini, di saat sembunyi. Baik. Faslun fasal. Nah ini sudah mulai beliau mengingatkan. Setelah niatmu benar, kata Imam Nawawi kalau sudah niatmu benar ini tambah lagi ini niat ada godaan niat niat benar karena Allah tapi nanti ada yang merusak sambil karena Allah karena yang lainnya ini paling bahaya lah ini wayambahi dan seyukianya tapi imbuha di sini artinya harus yambahi di sini artinya bukan pilihan akan tapi satu-satunya harus yang baik itu kan seyugianya seolah-olah kalaupun seandainya ini ditinggalkan nggak apa-apa ndak harus Allah yaqsida bihi hendaknya tidak bermaksud bihi dengan kebaikan dengan ilmu ini kan penuntut ilmu ustaz murid hendaknya di saat men Allah yaqsida hendaknya dia tidak bermaksud bihi dengan ilmunya tadi tawassulan sebagai sarana ila aradin min aradid dunya untuk mendapatkan dunia min malin dari harta atau jangan mencari ilmu untuk mendapatkan riasatin pangkat kepemimpinan au jahin pangkat au irtifain ala akranihi atau pengen unggul paling hebat di antara temannya aku paling jago jangan cari itu au sanain indan atau pengen pujian dari orang asarfi wujuhin nasi ilaihi atau pengen diperhatikan oleh orang karena dia alim. Au nahwi atau yang lainnya. Wala yashinul mukri'u wala yashunil wala yashinul mukri'a ikra'uhu jangan sampai merusak kepada Ustad al-mukri itu Ustad. jangan sampai merusak kepada Ustad ikra'uhu di saat mengajar Jangan sampai dirusak dengan apa? Bitom'in fi rifkin. Karena mengharap tomat rifkin kebaikan. Yahsullahu yang ia peroleh min ba'di man yakra alaihi dari muridnya. Man yakra alaihi itu murid. Jangan sampai wahai para ustadz di saat engkau mengajar itu ternyata terbetik di hatimu harapan ingin mendapatkan kebaikan kembali kepadamu datang dari murid Werifik kebaikan ini macam-macam ada yang malan fulus duit ada khidmatan pengen diladeni, ada wa ingkola, biar perlintasan itu sedikit ngajar pengen mengharapkan fulus duit Menuntut ilmu biar jadi ustad kalau jadi ustad banyak duitnya kan. Oh, musibah. Jadi ternyata cita-cita orang jadi kiai belum tentu benar. Kenapa pengen jadi kiai? Kiai punya mobil, enak. Oh, <laughs> jadi mau cari mobil dari kiai dagang itu kalau mau cari mobil. Walau kan ala suratil hadiyati, biarpun yang kamu harap bentuk hadiah, mengharap. Mengharap lain menerima, Rasulullah menerima hadiah. Tetapi kalau kita mengajar mengharapkan hadiah pemberian ini habis itu nanti amalnya. Jangan sampai ada terbetik di hatimu, terlintas di hatimu di saat kamu ngajar, itu adalah karena mengharap hadiah. Wah, kalau saya ngajar di sana, hadiahnya lebih gede. Kalau saya ngaji sana, gede. Akhirnya milah-milah nanti. Susah itu. Bisa kacau dakwahnya. Ustadz kayak begitu, Allati laula qiraatuhu yang seandainya dia tidak ngaji di situ, tidak ngajar di situ nggak bakal dikasih hadiah. Jangan sampai mengharap itu pemberian dari orang yang belajar darimu, dari orang yang ngaji kepadamu. Ini mengharap itu adalah ini perasaan itu harus dibuang jauh-jauh. Memang menerima hadiah bukan dilarang Nabi Muhammad menerima hadiah bahkan ada sebagian bentuk hadiah yang haram untuk ditolak orangnya niatnya baik ngasih ingin berjuang diterima tetapi jangan sampai terbetik di hati kita itu adalah harapan hadiah mengharap hadiah pemberian dari orang yang belajar dengannya ini musibah dan ini bisa membeda-bedakan jamaah santri hanya karena urusan materi saya sayang kepadanya karena apa? sering ngasih fulus, ngasih duit sering ngasih hadiah sering memberi kepadanya nah ini itu bahaya hati rusak makanya pengennya ya memang beda antara murid dengan guru pengennya guru yang ikhlas itu nggak usah diberi apa-apa cuman pengennya murid itu kan pengen memberi agar dapat barokah ya tidak apa-apa berlomba lain tapi guru tuh jangan sampai mengharap pemberian lah kalau kita murid dengan guru-guru ya biasa yang ikhlas yang tulus di saat memberi harus tulus, tapi sebagai guru jangan mengharap pemberian. Ada sedikit cerita ini. Ada dua orang. Ada Arman sama Armin dari Abdurrahman ya, sama Abdurrahim. Ya. Abdurrahman itu Rupanya sudah sama-sama alumni ini. <laughs> ini contoh saja. Sama-sama alumni. Ini cerita ini yang membawa seorang guru kita, Habib Abdullah Mulahaila sudah meninggal beliau. Waktu kita uh, pertemuan multako alumni dua tahun, tiga tahun yang lalu, eh, 4 tahun yang lalu. Cerita itu begini. Ada seorang bernama Abdurrahman sama Abdurrahmin. Ini sama-sama satu pondok atau satu majelis begitu Rupanya sudah lama tidak pernah kunjung ke kiai. Rupanya si Abdurrahman itu ya pengen ke rumahnya kiai. Karena Abdurrahman itu orang melarat, maka dia ke rumahnya kiai, ia membawa adanya sama istrinya. Mi, ayo ke rumah kiai, sudah lama kita tidak ke sana, kebetulan sudah panen. Ya sudah. Bawa apa? ya kita bawa ketela aja kan kita punyanya ketela satu karung ketela baik dibawa satu karung ketela datang ke rumahnya kiai masya Allah kiainya seneng masya Allah muridnya lama nggak pernah kelihatan kelihatan nah itu biasa kiai begitu masya Allah saking senengnya masya Allah kemudian kiainya ngomong apa kepada istrinya mi punya apa kita ini dari jauh-jauh repot bawa ketela kita beri apa Rupanya ibunya ngomong, kita tidak punya apa-apa kecuali ada satu kambing tuh, kambing kecil tuh. Ya sudah kasihkan saja kambing tuh. Akhirnya si Abdurrahman sama kiainya dikasih kambing. Pulang di tengah jalan ketemu Abdurrahim. Abdurrahim itu kaya raya. Abdurrahim bilang, "Eh, Abdurrahman dari mana?" "Ke kiai." "Kamu jarang ke rumah kiai?" "Iya, lama." Cobalah datang ke rumah kiai, namanya kiai berilmu barokah. No? Nah, kamu tidak mau ngajak-ngajak sih, ya tidak pernah ketemu kan kita. Akhirnya apa? Kamu bawa apa ke sana? Ya bawa apa adalah yang punya No? Kamu kan kaya, saya tadi cuma bawa ketela. Terus saya bawa ketela pulang malah dibawa kambing. Hitungan bisnisnya jalan. Bawa ketela dapat kambing nih oh iya iya ya saya mau ziarah kiai no. seneng dia dia orang kaya punya oh, mobil langsung dia bawa kelapa bawa ini beras satu pickup dipenuhi yang tetela saja pulang dapat kambing apalagi satu pickup wah langsung dia datang ke rumahnya kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam masya Allah Abdurrahim datang alhamdulillah mana tidak kelihatan Aduh saya sibuk ya, iya ada usaha kerjaan. Baru salam Abdurrahman pagi tadi kesini. Oh iya Masya Allah, wah seneng nih. laki ya kan baik, bingung. Mi, mau dikasih apa ini Abdurrahmi? Abdurrahim datang baik-baik nih. Bisik-bisik. Oh iya. Kita kan punya ketela dari Abdurrahman. <laughs> Sudah beras diturunin, kelapa diturunin, akhirnya apa? Abdurrahim Masya Allah terima kasih kamu baik sekali ini dari Abah ya ketela satu karung <laughs> niatnya itu beda yang niatnya bagus dapat gede yang niatnya jelek dapat kecil <laughs> jadilah Abdurrahman yang benar ya ini ini contoh maksudnya ya begitulah kiai itu ada kadang seperti itu nggak perlu nggak pengin, didoakan Semoga kiai-kiai kita, ustadz kita termasuk seperti ini. Tapi sisi lain yang namanya murid, supaya jangan sampai ada, wah ini nggak bener dong, masa nggak boleh nerima hadiah. Menerima hadiah boleh, tetapi jangan sampai hati kita gantung sehingga kalau ada orang datang diintip siapa dia bawa mobil atau sepeda. Ini bermasalah nanti kalau mau mobil, uh, mobil mesti rezekinya banyak. Kalau sepeda, ya sepeda engkol, sepedanya saja harganya berapa ratus ribu gimana bisa ngasih duit ke saya nah ini musibah sehingga menjadi tidak adil dengan jamaah dengan kaum muslimin dengan murid nah, ini maka ini yang harus dihindari inilah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi baik niat yang baik di saat dengan murid mengajar karena Allah bukan karena mengharap hadiah sekalipun begitu juga kita dengan guru harus kita berlomba-lomba untuk mendapatkan uh, kemuliaan maka kami himbau yang pernah punya guru dimanapun anda berada anda harus terus nyambung dengan guru-guru anda ada orang datang dari jauh datang ke sini bertanya tentang masalah rupanya ziarah ke tempat kita gurunya belum dia hanya belajar ke tempat kita sesaat-sesaat rupanya bertahun-tahun gurunya yang sudah didatangi tetangga kita dia tidak dikunjungi eh salah kunjung ke gurumu dulu baru ke saya jadi harus kita nyambung dengan guru-guru baik karena ada guru itu Masya Allah yang sudah membimbing kita. Kemudian ada lagi nanti Syekhul Futuh. Syekhul Futuh itu ada. Kita belajar dengan beliau itu sebentar. Tapi ternyata Allah membuka kepada kita lebih. Biasanya cinta kita lebih. Kadang-kadang kita belajar bertahun-tahun dengan si A. Ternyata kita baru belajar kepada si B hanya beberapa bulan. Ternyata Allah membuka. Namanya Syekhul Futuh. Tapi pun demikian tetap kita tidak boleh lalai dengan guru. Tanda manfaatnya ilmu guru-guru yang pernah mengajar kita. Kita harus selalu ingat Baik. Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha yang mengharapkan dunia maka akan diberi oleh Allah dunia. Wa malahu fil akhirati min, min nasib di, di, di akhirat enggak dapat apa-apa. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Yang mengharapkan dunia kita berikan. Ajilah itu dunia. Kamangkana kana yuridul ajilata yang mengharapkan dunia, ajalna lahu akan kami dahulukan pemberian dunia itu. mana sya'u apa yang kami kehendaki, lima nurid untuk orang yang kami kehendaki. Artinya orang yang berbuat baik hanya mengharapkan dunia, dia dapat dunia. Dan nanti disebutkan ada orang nanti didustakan oleh Allah, Ustaz, didustakan. dan engkau dusta menuntut ilmu bertahun-tahun cuma pengen digelari kiai. Itu sudah dapat gelar di dunia, di akhirat nggak dapat. Maka ini insya Allah bakal kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena kami yakin semua dari kita ini adalah bakal menjadi guru buat orang lain untuk mengajar anak-anak kita mungkin di kampung kita, di musola kita maka yang harus kita tata hati kita justru semakin gede jamaah semakin besar godaannya kata Imam Haddad kalau kita mengajar satu dua orang itu penyakit sombong itu jarang muncul tapi kalau sudah jamaahnya banyak ratusan atau bahkan ribuan itu setan berbisik dengan cara lain hebat sampean tuh tidak ada. Kiai jamaahnya banyak kayak. Itu lihat. Nah ini adalah godaan syaitan. Jadi justru yang menjadi ustadz ini ternyata godaannya lebih gede. Maka dari itu didahulukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala harus kita itu benar-benar menjaga hati kita di saat kita menjadi ustadz atau menuntut ilmu untuk menjadi guru bagaimana bisa menjadi guru yang ikhlas, yang tulus yang benar-benar jauh daripada penyakit hati dan kita sambil memohon kepada Allah terus belajar makanya kitab ini penting kepada semua ustadz wajib membaca kitab ini atau kalau pengen sederhana lagi kitab Bidayatul Hidayah Muqaddimah Bidayatul Hidayah wajib dibaca orang yang mengajar dimanapun berada itu adalah kitab hebat kitab mendidik hati para ustadz agar tidak terjerumus di dalam riak dan sombong di saat mengajar Allah a'lam bisawab selanjutnya kita menginjak kepada sesi tanya jawab kepada para yang bertanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang pertama kaitannya dengan masalah sodako dan ikhlas Kebanyakan ketika kita membangun masjid itu di mana-mana pasti menerima jariah. Nah biasanya panitia setelah menerima dari abc dan sebagainya itu biasanya diumumkan. Nah kaitan dengan tadi termasuk pria tidak karena ditemukan oleh panitia bukan yang bersangkutan. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 271 yang awal bunyi itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubtu shadaqati fa ni'mahi. Nah, itu. Yang kedua, maaf ini barangkali sangat pribadi karena tujuan saya pertanyaan ini untuk memotivasi memotivasi anak-anak kami atau juga yang sebagai guru untuk murid-murid kami supaya mereka rajin menuntut ilmu atau jadi orang soleh. Pertanyaannya, maaf ini, mohon riwayat Buya Yahya ketika menuntut ilmu baik pendidikan formal atau pesantren kemudian juga sampai ke Cirebon termasuk asalnya kami belum tahu persis jadi baru beberapa tahun ternyata ya Alhamdulillah gitu dapat menggerang ilmunya dan mudah-mudahan ilmu ilmunya sampaikan manfaat untuk kita semuanya barangkali itu saja yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Bila taqwal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah ayat berapa? 270. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Baqarah yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mengingat eh, dosa besar kemarin yang pernah disampaikan, yaitu membunuh atau bunuh diri. Dan kita kaitkan dengan mati. Mati di dalam kedokteran ini apakah berbeda dengan mati yang dianggap oleh umum kita atau agama kita. Karena di kedokteran juga ada orang yang sudah tidak katakanlah koma, dikasih alat, dikasih obat-obat yang lain. Tetapi kalau obat itu tidak diberikan, habislah riwayatnya. Tapi kalau diberikan nanti akan habis juga hartanya. Nah ini bagi keluarga, bagi keluarga ini kalau nanti keluarga yang ditinggalkan ini kalau tidak uh, memberikan obat-obat yang dianjurkan oleh dokter nanti dianggap membunuh atau bagaimana. Tapi kalau ini nanti obat ini harus dibeli, mungkin hartanya ini tidak ada yang ditinggalkan. Dan ada juga orang yang berpesan, saya kalau sakit tidak usah dibawa ke dokter. Nah ini apakah merupakan suatu kata-kata dapat di, bilang bunuh diri karena tidak ada ikhtiar yang sekarang uh, lagi marak di dalam kedokteran dan kita kaitkan dengan ikhlas nah ini keluarga yang ditinggalkan ini harus duduknya harus bagaimana supaya dikatakan ikhlas dibawa ke dokter tadinya sudah berpesan kalau tidak dibawa nanti dikira kita tidak berikhtiar tidak ikhlas dan lain sebagainya demikian terima kasih yang bisa kita uh, pertanyakan dari ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau nanya. Boleh enggak anak perempuan usia lima tahun setengah ikut sholat sama bapaknya di masjid di tempat laki-laki? Dikarenakan saya sedang datang bulan. Perempuan, tapi di tempat laki-laki pas suami saya kan datangnya lebih duluan jadi dapatnya di shop pertama tapi pinggir waktu habis sholat sunnah qobliyah suami saya ditegur katanya tidak boleh anak perempuan sholat bersama bapaknya di tempat laki-laki yang saya mau tanyakan sampai berapa batas umur anak perempuan ikut sholat sama bapaknya di tempat laki sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaannya, ada sebagian masjid infak itu disebutkan atau di koran dari hamba Allah, dari hamba Allah. Memang bagi kita yang menerima infak sah-sah saja menginformasikan karena ada dua hal. Satu memang kepercayaan harus dibangun agar tidak diam-diam atau bahasa kita transparan yang masuk berapa sih dua untuk memacu yang lainnya itu kita yang menerima sah-sah menginformasikan tapi bagi kita yang berinfak ini loh jangan senang dengan seperti itu maka kita yang berinfak tidak boleh senang semacam itu dan ketidaksenangan kita jangan melarang, jangan diinformasikan, tidak. Cukup saja diganti dengan hamba Allah, selesai. Jadi tidak apa-apa masjid menginformasikan. Bagi kita yang infak jangan menikmati. Kalau memang kita nggak senang disebut, ya nggak apa-apa, jangan disebut. Tapi namanya hamba Allah 7 juta, selesai. Berarti kan kita tahu angka itu saya yang ngasih, berarti aman nih masuk duitnya. Tapi kalau hamba Allah 7 jutanya nggak ada, wah ini Hianat ini kan begitu yang ngurus masjid. Jadi ada penting, tidak apa-apa. Jadi bagi yang menerima infak sumbangan, menyebut tidak ada masalah. Selagi tidak ada pesan dari yang berinfak. Kalau ada pesan dari yang berinfak, cukup sebut hamba Allah. Kita pun sering. Ada orang tidak usah disebutkan, ya kita sebut hamba Allah. Sampai yang beri tanah ini nggak ada yang tahu sampai hari ini. Siapa? Hamba Allah. Bayangkan bukan 100 ribu, 200 ribu Sampai ini tetap dia berpesan pokoknya jangan dikasih tahu. Ya sudah, siapa yang menyembelih? Hamba Allah. Karena saya memang tidak beli sendiri, tidak punya duit. Hamba Allah, selesai. Baik. Kemudian ada ayat Al-Qur'an intub tubtu shadaqati immahi wa intukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairul lakum. jika engkau tampakkan di saat engkau bersedekah, Lah ini bisa menampakkan sedekah itu bisa saja kita sedekah disebut atau kita memberi kepada orang yang tidak butuh. Hanya sekedar kita ingin menjalin sebuah hubungan, memberi sedekah kepada teman kerja, orang kaya, hadiah kepada pelanggannya. Itu nikmahi baik. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara. Tapi jika engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada fakir fawa khairun lakum itu lebih bagus artinya apa masalah menampakkan sedekah atau menyembunyikan itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan keikhlasan makanya kemarin kita sebut kalau ada orang pamer sedekah belum tentu itu orang riak kan jangan langsung serta-merta uh, sedekah itu aja diumum-umumkan ya belum tentu karena bisa saja orang itu ingin memerangi riak dan kita itu jangan ngurusi riaknya orang, ngurusi riak sendiri. Ada orang itu, saya sedekah tolong Pak Ketua, Pak Kiai, Pak Masjid, Pak DKM, saya sedekah tapi tolong informasikan setiap Jumat. Nah ini, belum tentu itu riak. Bisa saja orang ini memerangi riak, nyumbangnya 10 juta, tapi minta diumumkan cuma 2 juta. Lah kan? Berat kan? Kita nyumbang 10 juta, terus diumumkan. Pak Haji ini nyumbang 2 juta. Ya kan? Kalau kita tidak menginginkan seperti itu kan tersinggung. Mana 10 juta dibilang 2 juta? Enak aja. Kan begitu. Tapi dia malah minta nyumbangnya 10 juta, minta diumumkan 2 juta. Biar dilihat oleh orang kalau saya nyumbang 2 juta. 8 jutanya mana? Sembunyi. Nah ini. Makanya kalau ada orang membuat sedekah terang-terangan, jangan langsung nuduh. Hm, sedekah begitu aja pamer. Disebut-sebut. Nah ini kita usil dengan urusan orang. Sebab yang namanya sedekah ditampakkan atau disembunyikan, itu tidak ada hubungannya dengan ikhlas jadi ikhlas itu di saat terang-terangan tetap ikhlas, sembunyi juga tetap ikhlas. Makanya disebutkan tadi oleh Atistiri dan yang lainnya, tanda ikhlas sitik itu yaitu sedekah. Ada orang, nggak ada orang yang sama nilainya, nggak ada berubah. Baik. Ada yang bertanya tentang <laughs> perjalanan ya. Kami belajar lama sekali. Karena kata disebutkan oleh seorang imam kalau disalah Imam Juwaini Namanya menuntut ilmu itu kan harus ada tulus zaman. Nggak ada dua tahun tuh langsung ngerti itu nggak ada. Jadi kita itu belajar lama. Berangkat di rumah adalah belajar dari dasar-dasar agama mulai dari mabati fikih kecil-kecil itu tidak tahu berapa tahun sampai menginjak usia 15 eh 13 setelah umur 13 tahun kita harus mondok Mondok dibangil dari berguru kepada seorang guru yang soleh, yang ikhlas, yang bernama Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Seorang yang sangat luar biasa dakwahnya itu betul-betul selalu berkembang. Jadi berpikir bagaimana dakwah beliau itu dan beliau sangat capek di dalam berdakwah maka dari itu murid-muridnya pada nggak capek sebab capeknya sudah dibawa beliau beliau itu dakwah ke Pontianak ke Lombok, oh, ke daerah-daerah itu membawa mic, jalan kaki membawa aki sama corong speaker kecil itu. Beliau membawa semacam itu. Muridnya suruh bawa satu, dia bawa satu. Dan cara mengajar Masya Allah cerdas dalam strategi. Beliau selalu mengambil tren. Apa yang lagi ngetren saat itu. Waktu itu zamannya foto. Foto itu kan jarang orang punya kalau orang lihat foto itu kayak ngelihat apa padahal foto orangnya lebih bagus daripada fotonya kadang-kadang tapi namanya foto itu menarik jadi beliau masuk kampung kalau ada yang foto siapa foto? foto nanti yang foto satu biasanya ngelihat kan 20 orang itu yang membawa foto suruh berlang terlambat muridnya suruh terlambat saya datang duluan setelah beliau datang duluan kan orang-orang pada nanya fotonya mana Beb ntar, ntar lagi datang Orang lagi kumpul diceramai. Ya, kalau ini, ini eh, diceramai. Ini. Capek beliau tuh dakwah. Kadang-kadang mau dibunuh. Waktu masuk Pontianak mau dibunuh. Masuk daerah-daerah mau dibunuh oleh orang lihat. Ini muridnya itu sudah enaknya saja, capeknya sudah diambil oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ahmad Barun. Kita dengan belajar dari, dari beliau 8 tahun. Tahun 88 sampai tahun 96. Setelah itu kita sekolah tidak pernah mengharap namanya ijazah. Memang waktu itu begitu. Nggak ada Habib Hasan Bahrun nggak pernah mikir namanya ijazah. Bahkan beliau punya sekolah itu ditawari untuk dimasuki pendidikan formal beliau tetap tidak mau. Ditawari, nggak mau. Dan memang kita sekolah waktu itu tidak mencari ijazah karena kita bercita-cita ingin belajar di Said Muhammad Al-Wali Al-Maliki tanpa ijazah. Sampai hari ini sekolahnya tanpa ijazah. Setelah kita selesai tahun 92 3 kita selesai lalu 3 tahun kita mengabdi kita mengajar di sana 3 tahunan setelah itu kita nunggu keberangkatan ke Said Muhammad Al-Maliki lah kok di saat menunggu itu kok tiba-tiba sekolahan kita pondok kita itu ya Habib Hasan nerima formal pendidikan formal tapi syaratnya nggak boleh ngambil waktu pondok tidak boleh di pagi hari juga tidak boleh di malam hari pokoknya sisa-sisa jadi setiap sore itu ada pelajaran satu jam pendidikan umum aliyah lah kita itu semula yang nggak pernah berharap dapat ijazah akhirnya mau tidak mau harus masuk aliyah setelah itu masuk aliyah kita kan sekolah jadinya tapi sekolahnya sedikit karena kita sudah ustadz tidak sekolah ngajar kita jadi kita ngajar aliyah nggak pakai ijazah tapi belum ujian waktu ujian waktu sekolah kita jadi guru waktu ujian jadi murid nah, itu kan aneh jadi kita sekolah sambil ujian jadi, kalau ujian kita ujian kalau nggak ujian ya ngajar karena kebetulan kayak mustola hadis itu kan ya anak pondok yang ngajar kita ngajar tapi giliran ujian ya ujian setelah itu kita harus masuk kuliah di Indonesia ya di situ ada kuliah kita harus masuk kuliah sudah semester berapa 6 atau berapa 5 setelah kita kuliah begitu sambil nunggu keberangkatan Said Muhammad Al-Maliki, rupanya istikharahnya guru kami berubah. Kamu tidak boleh mondok di Mekah, tapi kami arahkan, saya arahkan kamu ke Hadromut kuliah. Karena kebetulan kita sudah punya ijazah. Jadi ijazah yang tidak kita cari malah nguber kita. Akhirnya masuk Hadromut, masuk universitas. Pengennya si S1 saja. Ternyata oleh guru kita, kalau bisa teruskan sampai beres. Ya sudah, beres Sampai waktu itu 10 tahun menuntut ilmu itu tidak sehari dua hari ya. Setelah itu 10 tahun di sana, habis itu kita pulang ke Cirebon. Jadi Cirebon ini kita genap lima tahun sekarang ini. Jadi tinggal ngutang ngitung uh, eh, 8 tahun plus sepuluhan kurang lebih 9 tahun lebih 10 tahun ditambah lima tahun ini di sini. Jadi kita itu asli dari Blitar, hampir Blitar jarang diinjak kecuali waktu kunjung saja. Baik ini saja. Jadi menuntut ilmu tidak sehari dua hari ya, itu pun ternyata masih saja goblok ya. <laughs> Baik, jadi masih banyak yang belum tahu, bahkan betul kaidah semakin kita tahu seperti semakin banyak yang tidak tahu. Ini adalah perjalanan kami. Jadi ijazah akan dikirim oleh Allah kalau memang orang itu dapat ijazah. Jadi ijazah kita adalah ada. Sampai hari ini pun kita belum melihat ijazahnya. Pulang ya pulang, belum diambil malahan itu. Kalau mau diambil nanti ajalah. Eh, jadi sampai hari ini nggak ada kalau kita pengajian nanya Buya ijazahnya mana nggak ada. <laughs> Jadi baik, masya Allah. Jadi kita punya ijazah akademi. Jadi kalau kita ngolok-ngolok orang akademi, maksudnya akademi yang nggak bener karena kita punya akademi, bukan pondok tulen ya. Kita mondok iya, akademi kita punya ijazah akademi, tapi ketahuilah ijazah nggak banyak artinya kecuali kita benar-benar ngikat hati kita dengan guru-guru kita. Kita di Yaman, di, di Indonesia bersama Habib Hasan Baharun 8 tahun sampai ke Yaman kita rupanya bertemu dengan Habib Abdullah sama Baharun. Jadi kita ketemu Baharun dengan Baharun lagi. Sampai saat ini hubungan kita dengan Habib Abdullah Baharun terus bahkan setiap tahun sekali kita masih belajar jadi kita kalau ke Yaman itu bukan sekedar ziarah tapi kita belajar biasanya mulai maghrib sampai jam 1 malam itu selama 15 hari di sana untuk menimba ilmu dan Habib Hasan bin Ahmad Bahrun yang kita hauli di tempat ini setiap tahun kita hauli waktu bulan maulid beliau adalah seorang soleh wali adalah orang yang Masya Allah termasuk uh, habaib yang mencetak ulama-ulama termasuk putra-putra beliau itu adalah alim-alim semuanya. Ini. Kemudian yang lainnya ini aja sekedar kelumit. Orang sakit, sangat sakit. Kalau diobati habis duit nanti. Kalau tidak mati, sama-sama bakal mati. Gimana kira-kira? Jadi masalah kesembuhan itu Allah. Ada qatlur rahmah, itu istilah muncul dari barat. Qatlur rahmah, bunuh kasih sayang melihat orang punya penyakit dikasih suntik biar cepat mati itu orang paling kurang ajar mendahului Allah orang yang sudah diponis dokter mau mati banyak yang hidup lagi itu sehat ada bukan hidup lagi tetap sehat ada jadi kalau ada orang sakit maka kita tetap wajib mengobati lah kalau kita berpikir kalau kita obati duitnya habis tidak ada yang ditinggal buat ahli warisnya itu namanya ahli waris tamak tuh kita sebagai anak jangan mikir apa yang ditinggal oleh orang tua kita kita sebagai anak mikir orang tua kita itu bagaimana kita obati. Coba kalau ada omong. Cuman bahasa ini kan tidak dijelaskan. Kalau dijelaskan kan kurang ajar. Bu, ibu kan sudah sepuh, umur sudah 83 tahun. Ibu nggak usah diobatin ya, biar nanti warisannya banyak buat anak-anak. Kurang ajar ndak? Ya maksudnya begitu bahasanya, cuman dirubah saja dengan nah, kalau diobati nanti misalnya ini. Memang pertanyaan ini pertanyaan yang benar terjadi itu yang disampaikan oleh beliau itu ada jadi orang serba salah bahkan sebagai orang tua pun kadang-kadang mikir apa yang aku tinggalkan lalu wasiat nak tidak usah dibawa ke dokter nak sebagai anak nggak boleh patuh dengan wasiat itu karena anak punya tugas untuk berbakti memang orang tua dimanapun berada dia rela sakit yang penting anaknya benar jangan dituruti ini kan wasiat di dalam hatinya terbetik apa? Iya kalau mati nanti kan habis. Nah ini kan kurang ajar anak. Jadi biarpun itu wasiat untuk tidak ke dokter nggak boleh kita patuhi. Sebab yang menyembuhkan Allah tetap kita langgar bawa ke dokter. Biarpun wasiat kayak apa bawa ke dokter. Memang ada orang wasiat jangan nak nggak usah dibawa ke dokter. Sudah tahu penyakitnya penyakit tua penyakit ini ya ini ke dokter pun nggak bakal sembuh. Sebut tahu Terus apakah ini bunuh diri kalau orang wasiat kayak begitu? Bukan, dia takut repoti. Orang tua memang begitu selalu nggak mau repoti. Kadang rumah anaknya megah-megah, dia masih senang digubuk tua tuh. Orang tua begitu karena nggak pengen repoti anak, karena kadang pengennya takut nyakiti anak, takut membebani anak. Padahal anaknya lapang dada, itu orang tua. Maka anak yang cerdas, yang tanggap. Kalau ibu mengatakan nggak mau, jangan paksain seperti yang kita sebutkan kemarin. Nggak mau kalau orang tua kasih duit, ma, ini duit ma, nggak mau itu. Paksain tinggal saja duitnya, tanggal apa kirimi apa, bakal diterima nanti. Jadi kalau orang tua memang tidak selalu tidak ingin merepotkan anak-anaknya, maka dari itu uh, harus kita tetap perhatian. Kemudian kalau ada orang sakit kemudian disuntik agar cepat mati karena kasihan itu haram, tidak diperkenankan. Artinya mendahului Allah, seolah-olah nggak ada obat lagi. Itu haram. Kita juga punya tulisan masalah itu qatlur rahmah membunuh dengan kasih sayang bahasanya. Bukan, itu jahat. Dibunuh biar cepat mati. Kena kasihan lihat itu. Nah, lalu dikasih suntikan minta dokter suntik biar cepat mati. Ini kurang ajar. Hati-hati. Jangan dilakukan itu. Allah bisa berikan kesembuhan. Kalau benar harus sakit di dunia, ketahuilah itu adalah untuk menghapus dosa. Yang penting kita berusaha mengobati dengan bermacam-macam berubah medis sampai sekarang ada istilah herbal ada ini alternatif yang penting benar caranya adalah pengobatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ah, anak kecil anak kecil tidak apa-apa ikut anak kecil yang belum tamyiz yang itu ikut orang tuanya tidak ada masalah bahkan Nabi Muhammad pun biasa jadi bahkan kalau perlu kita gendong pun tidak apa-apa kita menggendong anak-anak asalkan dia tidak ada najisnya tidak apa-apa jadi kalau anak-anak kecil seperti itu jangan sampai ditinggal di luar nanti disamber orang sekarang banyak penculian katanya apa nanti hilang Tidak. jadi tidak apa-apa didekatkan dengan dia tidak apa-apa mau tidak sholat ke masjid tidak nyaman dia senang ke masjid mau ke masjid anak kecilnya ikut bawa saja ke masjid dan itu tidak apa-apa baik jadi membawa anak kecil boleh termasuk kita menggendong anak pun tidak ada masalah dia nangis pengen ditolong tolong Nabi Muhammad sholat dalam keadaan menggendong anak jadi anak kecil tidak beda laki dengan perempuan sama saja. Nah, kemudian kalau sudah terlihat bentuknya sudah mulai gede, maka dia harus mengambil posisi bersama kaum wanita. Maksudnya sudah, kalau masih anak-anak lima tahun setengah itu anak kecil, akalnya belum jalan. Disuruh di sana pun nggak bisa, berdiri pun nggak bisa diem. Paling suruh berdiri sebentar ya lari. Nah, maka dari itu paling tepat adalah harus ada yang menjaga kayak begitu. Takut ada apa-apa kalau memang kita harus sholat, jangan kalau khusuk kepada Allah lalu lupa dengan manusia, itu malah dosa. Kalau kita lagi sholat punya anak kecil sambil perhatikan, takut dia makan beling, makan apa, lihat Allah Akbar. Suara klotek, nah, lihat diperhatikan. Jangan-jangan dia. Ini biasa sholat. Kalau sholatnya orang tidak punya ilmu kan begini dok, tapi dijamin nggak khusuk tuh, bunyi beling, klotek, dijamin nggak khusuk karena tidak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu nyantai, Makanya dalam hadis Bukhari disebutkan kalau ada anak nangis, sholat dipercepat. Perhatikan tuh, Islam tuh indah. Bukan Allahu Akbar, anaknya nangis, mer mer malah oh, kabiru, alhamdulillah kathir. Bukan ilmu tuh lihat nangis karena apa? Takut keselak. Kalau keselak berhenti sholatnya, ambil tuh duri. Jadi itulah indah sholat. Perhatikan anak-anak kecil, nggak apa-apa. Kemudian ada minta doa. kampung saya umumnya laki-laki perempuan bersalaman dan hukumnya ke haram kalau saya tidak ikut salaman nanti dikiranya sok nah ini tidak ikhlas kalau anda meyakini pak salaman bukan sesuatu yang mulia antara laki dengan perempuan bahkan kebanyakan ulama mengatakan itu adalah haram akan tapi ingat tidak semua orang sempurna mungkin masih ada orang yang masih bersalaman kita pun tidak perlu mencaci maki orang yang bersalaman tapi kita anjurkan kalau bisa dihindari untuk salaman untuk mencapai kemuliaan, tidak salaman. Nah, tapi kalau tapi kalau saya tidak salaman nanti dibilang sok. Nah, ini berarti kita ingin disanjung orang. Oh, orang baik, ya begitu. Biarin. Ya, ya orang kalau dibilang sok kok takut ya. Sok apa? Jadi tidak. Jadi jangan. Itu namanya tidak ikhlas. Jadi ikhlas adalah selain dan gampang sebetulnya. Orang menghindar salaman itu adalah gampang orang yang lagi dekat kita begini apalagi orang Sunda yang kenal Sunda Cirebon kan dekat Sunda itu paling enak tradisi Sunda itu adalah begini salamannya ujung nyinil begitu selesai jadi kalau ini ada orang mau salaman cukup kita mem mempertemukan dua tangan begini sudah beres paham orang nggak akan salaman dan paling enak di Jawa Barat ini baik sederhana Nah, kemudian tempat kapan kita harus duduk, di mana duduk. Jadi ingat, namanya bersalaman itu adalah kebanyakan ulama mengatakan lain ini adalah bukan kebanyakan, hampir disepakati itu adalah haram. Akan tapi ingat, bukan berarti setelah itu kita mencaci maki. Itu kiai salaman, ngapain kita ngurus orang? Bisa saja kiai itu setelah itu menangis atau karena keadaan darurat, ini orang awam gak ngerti semuanya. Kalau tidak saya salami pun, aduh takut kecewa, kasihan. Jadi mungkin banyak sebab Nah, tapi kalau kita sudah biasa begini ngapain Bu salaman? Untuk apa? Coba. Ada eh, santri-santri mau salaman. Enggak, sudah kita biasakan tidak salaman, tidak ada masalah. Tidak Anda yang mengatakan ini sombong, ini sok, ya sudah biasa. Jadi, eh, kalau dalam keadaan tertentu pernah kita suatu ketika datang, kalau tidak salaman tidak bisa keluar nih. Pernah kita di Lombok, pintunya satu, ini semua nunggu. Gimana ini? Salaman, kalau tidak salaman tidak bisa keluar. Loh, Masa ceramah salaman haram ini ruwetnya ya. Akhirnya terpaksa sorban ditutup begini ya sambil jalan sud. Oh ya bisa. Ya ada sebagian orang nggak ngerti. Jadi kita harus dengan kasih sayang lembut, jangan mencaci orang lain. Kalau ada orang masih bersalaman, kita doakan semoga Allah mengampuni, semoga ini. Dan juga bisa karena sebab para kiai kadang-kadang melakukan salaman. Bukan semata-mata menikmati, uh, ini muda, ini tua, ini. Nggak mikir tuh semuanya. Ya, sebisa mungkin kita menghindar akan tapi orang beribadah itu beramal baik itu sesuai dengan kemampuan masing-masing dan jangan takut dibilang sok. Oh, waktu sudah habis. Mohon maaf ada doa orang yang baru head. Orang baru head doa ya, artinya sudah mulai balik, banyak belajar. Doanya ya semoga Allah menjauhkan dari kemaksiatan karena orang baru head baru balik, dia baru mulai dihitung amalnya jadi belum punya dosa. Ini ada yang lain belum bisa dibaca, mohon disimpan Pak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ya Allah. Jangan kau jadikan ilmu kami sebab kami masuk neraka-Mu. Jangan kau, beri, kau jadikan kami sombong gara-gara ilmu kami. Jangan sampai kami tomak karena ilmu kami. Jadikan ilmu yang kau berikan kepada kami, ilmu yang menjadikan kami orang-orang ikhlas dan kau ridho, ya Allah. Berikan kepada kami guru-guru yang ikhlas dan berikan kepada kami murid-murid yang ikhlas. Sehingga kami dan guru kami, kami dan murid-murid kami ahli surgamu, ya Allah. Muliakan anak-anak kami dengan ilmu, ya Allah. Muliakan anak-anak kami dengan ridhomu, ya Allah. Ya Allah muliakan anak kami di dunia dan di akhirat Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang Mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami Ya Allah berikan kepada kami semua keikhlasan Ya Allah Semua yang membantu pesantren ini Ya Allah yang berinfak baik yang membantu baik dengan harta, tenaga atau pikiran ya Allah berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah lipat gandakan pahala mereka di Ramadan ini ya Allah Ya Allah dan hanya engkau yang tahu Kami tidak tahu siapa mereka satu persatu Ya Allah akan tapi semuanya tidak akan lepas dari catatan amal Yang engkau saksikan Ya Allah Maka Ya Allah jadikan amal mereka amal baik Amal-amal yang kau terima yang bisa mereka lihat kelak di akhirat Dan karena amal kebaikan mereka Ya Allah Jagalah keluarga mereka Keturunan mereka Orang tua mereka Ya Allah Dan berikan kepada kami khusnul khotimah Ya Allah Mati dalam keadaan iman Kirimkan kepada kami orang yang ikhlas ya Allah. Berikan kepada kami teman-teman yang ikhlas ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas dan jadikan kami, teman-teman kami, saudara kami, guru kami, orang tua kami, anak-anak kami adalah ahli khusnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Iman ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.